بركات ابن الحداد الشافعي tentang hal-hal yang wajib yakini oleh ahlu sunnah jemaah. Kata beliau, wasihru lahu haqiqatun wa ta'thir." sunnah meyakini adanya sihir dan sihir itu memang memiliki efek dampak. Dan dia adalah suatu hal yang ada hakikat. Hakikatnya ada dan memiliki efek fil ajsam terhadap tubuh-tubuh manusia. sunnah meyakini adanya sihir. Sebagian ahal al-falasifah dan sebagian ahlu kalam mereka mengingkari adanya sihir bagaimana Mu'tazilah dan semacamnya karena tak masuk akal kata mereka sihir sementara Allah Jalla wa telah menyebutkan dalam Al-Qur'an Al-Karim tentang perkara sihir ini Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah wattaba'u dan mereka mengikuti mata tatlus syayatin apa yang dibacakan berupa mantra-mantra oleh syaitan ala mulki Sulaiman atas kerajaan Sulaiman. Kisahnya bahwasanya tatkala yakni Sulaiman ya meninggal setan meletakkan di bawah singgasananya buku-buku sihir dan dia memberitahukan kepada ya Bani Israel bahwa Sulaiman memiliki ilmu-ilmu yang belum diajarkan ilmu tersebut ada di bawah sehingga sananya. Maka ketika Sulaiman wafat, mereka membongkar apa yang terbawah yang terdapat di bawah sehingga sana Sulaiman, maka mereka dapati buku-buku dalamnya tentang sihir. Maka mereka menganggap ilmu sihir itu datang dari Sulaiman. Karena itulah mereka menganggap itu ilmu-ilmu putih. Allah mengatakan, "Wa ma kafara Sulaiman." Tidaklah Sulaiman itu kafir dengan mengajarkan sihir. Mustahil. Walakinna syayatina kafaru. Tetapi hakikatnya syaitan-syaitanlah yang mereka itu kafir. Yu'allimunan nasa sihra. Mereka lah syaitan-syaitan inilah mengajari manusia sihir. Jadi sihir ini datang daripada syaitan. Ya, sihir ada yang merubah ini pandangan seseorang Seolah-olah dia melihat sesuatu padahal tidak. Hanyalah merupakan pandangan saja. Allah menceritakan tentang tukang sihir Firaun. Kata Allah, "Wasaharu a'yunan nas." Mereka menyihir pandangan mata manusia, wastarhabuhum. Mereka membuat manusia ketakutan melihat tongkat-tongkat dan tali temali menjadi ular-ular. Wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim. Mereka datang membawa sihir yang begitu dahsyat. Ini adalah sihir yang merubah pandangan mata manusia. Ya. Tali temali dalam pandangan mata mereka ular-ular yang berjalan. Ya. Ini sihir takhili, Hanya khayalan yang dirubah. Dan itu yang pernah terjadi dengan Nabi yang mulia SAW. Nabi itu pernah disihir maka di, di, dirukyah oleh Jibril alaihissalam yang menjadi adalah seorang Yahudi Nabi sallallahu alaihi wasallam seolah-olah melakukan sesuatu terhadap istri-istrinya padahal tidak ada melakukan apapun juga ini sihir yang merubah pandangan mata manusia ada sihir yang memisahkan antara manusia yang satu dengan lain namanya dalam bahasa Arab as-sarfu ada sebaliknya sihir yang berusaha untuk ya menyatukan dua orang. Ya, agar saling menyukai satu sama lain. Namanya al athfu Dalam istilah kita namanya pelet. Gimana supaya seorang suka? Ini bagian daripada sihir. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim tentang sihir ini ya, "Wa hum eh, وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت dan apa yang Allah pernah turunkan kepada dua malaikat di negeri Babil, Harut dan Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Tidaklah mereka mengajarkan kepada manusia sihir kecuali mereka memberitahukan kami adalah ujian untuk kalian jangan kalian kufur. Wala takfur jangan kafir dengan mempelajari sihir dan mengamalkannya. Ya. Namin huma dan mereka belajar daripada keduanya daripada Harut dan Marut ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Ilmu yang membuat berpisah antara seseorang dengan pasangannya. Antara suami dan istrinya. Ya. Sang suami melihat istrinya bagaikan hantu atau sebaliknya istri suaminya bagikan hantu tak ada kenyamanan mereka tak dapat disatukan ini efek daripada sihir Allahum bitarrina min ahadin illa biidnillah Ahlu sunnah pun meyakini sihir ini tidak akan memiliki efek kecuali dengan kehendak Allah dengan izin Allah illa biidnillah kehendak yang mana kehendak yang syariah atau kauniyah kehendak kauniyah kalau tidak Allah izinkan tak jadi Ya, dan ini perkara yang tidak disukai Allah SWT Al-Sunnah meyakini sihir itu adalah kekufuran Mengamalkannya kufur Dan Jumhur mengatakan mempelajarinya pun kufur Sebagaimana kata Allah di atas lisan malaikat Harud dan Marud Fala takfur Jangan kalian kafir dengan pelajarinya Ya Kadang-kadang sihir bisa merusak tubuh manusia Ya, macam-macam diperbuat orang-orang yang melakukan ilmu sihir ini. Ya dan billah. Kita harus meyakini itu ada. Dan dalam Islam Allah Jalla wa'ala mengajarkan terapi-terapi dalam menghadapi orang yang terkena sihir atau bagaimana agar orang terlindung daripada sihir. Ya. Di antaranya adalah mengamalkan zikir-zikir yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap lepas salat baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Dibaca sekali-sekali kecuali ba'da asar dan ba'da subuh. Dibaca tiga kali, tiga kali. Kemudian zikir pagi, kemudian zikir sore, zikir mau tidur. Zikir akan menghalangi orang daripada sihir. Ini tindakan preventif sebelum terjadi. Mau masuk rumah baca bismillah, mau pakaian baca bismillah warma bismillah tawakkaltu Allah. Ini adalah benteng yang akan bentengi orang daripada sihir. Ya. Bila mana qadar Allah telah terjadi, maka hendaklah berupaya menghilangkannya dengan meruqyah. Ruqyah yang syar'iyah, ruqyah yang diajarkan dalam syariat dengan membacakan pada dirinya Quran Ya, Al-Fatihah diulang-ulangi ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir. Ya. Tentang kisah tukang sihir para ya ini tukang tukang sihir Firaun, baca ayat semacam itu. Ya. Apabila didapati di mana tempat sarana yang dengannya orang menyihir, kadang-kadang macam-macam sarananya kadang-kadang rambut rambut seorang yang disihir atau pakaiannya atau macam-macam yang berhubungan dengannya fotonya ya dimasukkan kemudian macam-macam ya letakkan padanya paku kain putih dan segala macam sarana-sarana sihir jika dapat maka diambil dibuang dibakar dimusnahkan akan batallah sihirnya kadang-kadang sihir dalam tubuh manusia di mana yang terasa sakit disitulah dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang atau mengambil tujuh lembar daun bidara masukkan ke dalam air setelah ditumbuk dibacakan padanya ayat dibacakan padanya Fatihah dibacakan pada air kursi kemudian diminum atau dimandikan dengannya ini terapi-terapi dalam perkara sihir Ya, mempelajarinya kufur, mengamalkannya kufur, mempraktekannya kufur, bahkan mendatanginya pun terancam. Ya, orang yang datang kepada tukang sihir sekarang tak ada nama tukang sihir, ada namanya para normal. Ya, para normal atau orang pintar. Mendatanginya tak diterima sholatnya 40 hari. Meyakininya dianggap kufur dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, fadhal. Ahsanallahu ilaikum munkarin wa nakirin. Wa musa'alatu wa musa'alatu munkarin wa nakirin haqqun. Naam. Thumma wa fitnatul qabri haqqun wa na'imahu haqqun wa 'adabahu haqqun wal al ah, Berkata Ibnu Haddad rahimahullah, di antara yang wajib diyakini oleh Ahlussunnah ya, Kata beliau, "Wa musa'alata munkarin wa nakirin haqqun." Pertanyaan mungkar dan nakir itu adalah hak adanya. Terdapat dalam hadis-hadis yang banyak, di antaranya dalam hadis Bara bin Azib, Imam Ahmad mengeluarkannya Abu Daud bahwasan jenazah itu bila mana telah diletakkan dalam kuburnya berpaling keluarga-keluarganya, sungguh dia mendengar telapak sandal mereka Datanglah dua malaikat yang mendudukkannya dalam alam kuburnya. Bedakan antara kubur dan alam kubur. Setiap orang yang mati pasti masuk ke dalam alam kubur, tapi tak semua orang itu dikubur. Ada yang jasadnya hancur karena terbakar, ya tercincang-cincang, ya terpotong-potong dimakan ikan dan semacamnya. Boleh jasad terbakar, boleh jasad itu terputus-putus ya boleh dia tak dikubur tapi semuanya pasti akan masuk ke dalam alam kubur alam barzakh barzakh maknanya adalah dinding pembatas disebut alam barzakh karena dia pembatas antara alam dunia dan alam akhirat dia tengah-tengahnya ya ubainahuma barzakhun antara keduanya ada barzakh ila yaumi sampai hari mereka dibangkitkan ya fayuqidanihi kata Rasulullah fayatihi malakani aswadani azraqan datanglah kepadanya malaikat aswadani azraqan dua-duanya hitam dua-duanya biru Allah alam bagaimana birunya bagaimana hitamnya kalau mau tahu tunggulah masanya semua akan lihat jumpa yuqidanihi mendudukkan jenazah tersebut dalam alam kuburnya Yas'alanihi keduanya bertanya kepadanya. Man yang ditanyakan adalah eh, Man rabbuka? Siapakah Tuhanmu? Andai kata dia mukmin, maka dia akan mengatakan Rabbi Allah. Andai kata dia orang kafir mengatakan ah ahla adri, saya tak tahu. Orang-orang munafik akan mengatakan sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Kedengar orang berkata sesuatu aku pun ikut. Itu orang munafik. Orang kafir mengatakan, "Ah, ah lah, saya tak tahu." Datanglah pertanyaan kedua. Ya, man rabbuka? Man hadzal ladzi bu'itsa ilaika? Siapa nabi yang pernah dikirim kepadamu? Andai kata dia tak pernah mau tahu tentang nabi yang diutus Muhammad SAW, tak mau tahu tentang sunnahnya, agamanya, syariatnya, Tak open dia, tak ada hubungan bagiku dengan dia. Tak pernah mau belajar sunnah. Apalagi untuk mengikutinya. Yang diikutinya adalah hawa nafsunya, yang diikutinya adalah orang banyak, apa yang dibuat orang banyak. Ya. Ikut-ikutan belaka. Bukan Nabi dijadikan panduan, yang dijadikan panduan adalah selain Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mukmin akan mengatakan huwa Rasulullah. Itu Rasulullah. Kalau bukan mukmin maka mengatakan kembali kafir, ah ah la adri, saya tak tahu. Orang munafik kembali mengatakan sami'tu nas yaqulu syai'an. Kau dengar orang berkata sesuatu, fakultu aku pun ikut. Ditanyakan pertanyaan yang ketiga, "Wa oh, ilmuka?" Apa ilmumu? Orang mukmin mengatakan ilmiah Quran. Ilmuku adalah Quran. Karena hakikat ilmu adalah Quran. Dalamnya ada perintah, dalamnya ada larangan, dalamnya ada berita tentang Allah, namanya, sifatnya, perbuatannya, tentang wali-walinya, bagaimana Allah menangkan mereka, Allah tolong mereka, tentang musuh-musuhnya, bagaimana Allah binasakan mereka. Maka dia menjawab ilmuku Quran. Ya. Adapun orang kafir kembali mengatakan ah ala adri. Saya tak tahu. Orang munafik kembali mengatakan sami'tun nasa' yaquluna syai'an faqultuhu. Ku dengar orang berkata ini, aku pun ikut. Ya, adapun orang mukmin fayuftahu lahu babun ila jannah. Dibukakanlah baginya pintu menuju surga setelah dia sukses menjawab pertanyaan ini. Fayatihi min ruhiha wa rihaliha datanglah daripada surga wangi-wangiannya. Dia pun melihat istananya di surga, keluarganya di surga dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri-istrinya dari golongan dari surga sudah siap menunggunya, menantinya. Dia lihat rumah-rumahnya di surga, taman-tamannya, sungai-sungainya. Ditunjukkan kepadanya. Nah, karena begitu indahnya yang dilihat, dia lihat. Sehingga dia pun tak sabar dan dia berkata, Rabbi Tuhan, akimis sa'ah, segerakanlah kiamat. La'alli arji'u ila ahli wa mali. Aku mau kembali Iya, menemui keluargaku dan hartaku yang kau berikan kepadaku. Allahu Akbar. Surga itu dekat. Kata Rasulullah, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi." Surga itu lebih dekat kepada dari tali sandalnya. Tak ada yang menghalangi seorang mukmin dari surga kecuali kematian. Mati selesai. Karena itulah bagi orang mukmin kematian itulah kehidupan yang hakiki. Adapun kehidupan dunia adalah mimpi-mimpi, kehidupan yang semu. Ya. Kata Allah, "Wa inna darul akhirata lahiyal hayawanu." Sungguh negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Adapun dunia mataul ghurur. Negeri yang penuh dengan kenikmatan yang menggoda, yang mengganggu manusia, yang menipu manusia. Ya. Bayangkan ditampakkan untukmu istri-istri dari surga tampakkan untukmu rumah-rumah yang terbuat daripada emas, perak ya sungai-sungai, pohonnya luar biasa ya bandingkan dengan rumah di dunia rumah di dunia kena gempa lekang catnya apalagi yang dibangun developer yang murah-murah bentar aja, beguguran semuanya ya Padukan semen dengan pasirnya tak sesuai. Di sana tidak. Ya. Istri-istri dunia dengan segala macam kekurangannya, ada haidnya, ada nifasnya, ada bawelnya lagi, ada cerewetnya lagi. Pusing suami dibuatnya, tak ada di sana. Seketika dia mengatakan ibu-ibu di atas nggak usah ini ya. Itu bukan ibu-ibu, yang lain, sisi yang lain. <laughs> Ibu-ibu masya Allah. Maka dia mengatakan Rabbi aqimis sa'at Tuhan segeralah kiamat. Aku tak sabar. Aku mau kembali kepada apa yang kau berikan kepadaku. Mengambil jatah yang kau siapkan untukku. Subhanallah. Adapun hamba-hamba yang kafir ya dan billah. Hamba-hamba yang munafik atau orang-orang yang fasik Islam tapi fasik. Ya, maka mereka akan diazab. Dikatakan kepada orang kafir dan orang munafik, la daraita wa talaita. Memang kau tak pernah mau tahu, <laughs> memang kau tak pernah baca isi Quran. Ya. Fayuftahu lahu babun ila nar. Dibentangkan, dibukakan baginya pintu ke neraka. Fayatihi min rohiha wa rihan eh, wa khubthuha. Maka datanglah yang segala macam bebauan dan segala macam yang buruk-buruk. Nampaklah neraka yang begitu mengerikan usahlah neraka. Kadang-kadang kita melihat ada gunung-gunung berapi itu, kadang-kadang kita lihat begitu dahsyatnya. Campakkan ke dalam e, lubang gunung berapi tersebut batu seketika dia akan masya Allah bergejolak luar biasa dahsyatnya. Ya, saya lihat dalam beberapa video-video pendek YouTube itu dicampakkan benda ke dalam gunung, dalam kawah gunung berapi seketika Kawah tersebut pun menyala-nyala, meledak-ledak, menggelegar suaranya bergemuruh. Ya, begitulah neraka dan itu nggak ada apa-apanya. Karena api yang ada di bumi satu bagian daripada sekian puluh bagian daripada api-api neraka. Sampai-sampai Allah mengatakan dia memiliki suara zafir, suara neraka yang begitu dahsyatnya. Ya, nampaklah di sana azab yang Allah berikan kepadanya, janjikan kepadanya yang luar biasa. Maka dia berkata, "Rabbi la tuqimis sa'ah." Tuhan, jangan pernah jadi kiamat. Ya. Maka seketika diperintahkan bumi menjepitnya, menyiksanya. Sampai datang hari berbangkit, ya dan billah. Nah, inilah perkataan al-musannif tentang pertanyaan mungkar dan nakir. Mudah sajanya. Mudah. Anak TK pun bisa. Siapa Tuhanmu? Allah. Nabimu Muhammad. Apa kitabmu? Quran. Mudah. Tapi ini bukan ilmu dihafal-hafalkan. <laughs> ini ilmu terapan. Ya. Ada seseorang guru ya suatu ketika dia bawa burung burung biunya ke dalam kelas. Ya, diperdengarkannya kepada anak-anak burung bionya itu fasih mengucapkan kata-kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, suatu ketika sang guru datang dalam keadaan murung wajahnya. Murid-murid bertanya, "Mengapa wahai guru Anda murung, terlihat sedih?" Dia katakan, "Burung bioku mati." Ya. Maka mereka berkata, "Tak usah sedihlah guru. Nanti kita cari, kita beli yang lebih baik daripada itu." Kata sang guru, aku bukan menangis karena matinya burung tersebut. Aku khawatir dengan diriku. Bagaimana kulihat burung tersebut ketika mati diterkam oleh kucing tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal setiap hari dia mengulang-ulangnya, tapi ketika mau mati tak bisa lagi terucap kalimat la ilaha illallah. Aku khawatir demikianlah kondisiku. Mau mati tak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sementara Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhal jannah. Yang mana ucapan terakhir dalam hidupnya la ilallah Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Nah. Terus selanjutnya berkata Ibnu Haddad wa fitnatul qabri wa fitnatul qabri haqqun fitnah kubur itu pertanyaan dalam kubur ujian dan itu ujian yang maha dahsyat luar biasa selamat di situ Selama berikutnya nyangkut di situ, nyangkut berikutnya. fitnatul qabri haqqun wa na'imun haqqun. Segala macam siksa yang dalam kubur itu hak, segala macam kenikmatan dalam kubur juga hak. Kita melewati Temyang. <laughs> Nampaklah kuburan-kuburan. Sungai panas tak nampak jauh ke dalam. Temyang di pinggir jalan. Kuburannya sama besarnya semua, tak ada yang beda-beda. Ya, tapi dalam kuburan tersebut berbeda-beda. Ada yang merupakan taman daripada taman-taman surga, rawbatun min riyadil jinan, sebagian yang merupakan liang-liang neraka, hufratun min hufarin niran. Ya. Allah musta'an. Wa azabahu haqqun. Azab kubur itu hak. Nabi melewati dua kuburan. Nabi mengatakan, "Innahuma la yu'adzaban." Sungguh kedua-duanya sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Tidaklah keduanya diazab karena perkara besar. Maksudnya bagi manusia dipandang manusia remeh, temeh, kecil. Wa ma'yu yu'adzabani fi kabir ala innahu kabir. Walaupun sebenarnya hakikatnya dia merupakan perkara besar. Orang menganggapnya remeh tapi dia besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma ahaduhuma adapun yang pertama daripada dua kubur ini fakana la yastabri'u min baulih. Yang pertama dialah orang yang kencing tapi tidak cebok. Banyak enggak orang kencing tak cebok? Banyak luar biasa. Makanya kita harus biasakan anak-anak kita sejak kecil istinja, kencing istinja, jangan biarkan. Kadang-kadang orang tua tak mendidik anaknya. Pagi hari bawa ke depan rumah, ke paret, laki-laki kencing di paret, tak ada cebok, latih dia. Paling banyak adab kubur gara-gara tidak cebok. Ada yang lebih halus daripada cebok bahasanya. Istinja. Ya. Fakana la yastabri'u min baulih. Ya, kadang-kadang supir-supir itu dibuka karena sedikit pintu pintu mobil taksinya, dah hantamnya situ. Ada cebok-cebok. Allah Akbar. Islam tidak demikian. Bersih. Bahkan Nabi mengajarkan tak ada air batu. Istijmar namanya. Ya. Pengganti batu tisu. Harus bersihkan. Ya. Wa ammal akharu adapun yang lain yang kedua, fakana yamshi bil ghibah. Dahulu di dunia kalau dia jalan kemana mana menggibahi orang, menyebutkan keburukan orang, kekurangan orang. Ini yang paling banyak membuat orang tersiksa di kubur gara-gara ribah. Dan alangkah sulitnya lepas daripada ribah, sulit. Sulit. Ya kecuali kita mampu meninggalkan manusia dengan segala macam ribah mereka. Kadang-kadang tak sadar duduk, awalnya ngomong-ngomong biasa tiba-tiba, "Eh si fulan kawin lagi loh." <laughs> Nah, udah. Aku tengok istrinya dicuekinya. Nah, udah mulailah dia itu dah. Bahaya, memang kumpul-kumpul itu boleh sesekali. Banyak-banyak kumpul kau memperbanyak dosa. Karena itulah di antara hal yang membuat hati terusak adalah fudulul mukhalatah. Banyak kali sama manusia bergaul. Secukupnya, ambil bagian tertentu dengan manusia. Kumpul-kumpul, ya kan? Kopdar, jangan sering-sering kopdar. <laughs> Kopi darat. Ya, sesuai hajat. Sebentar dah pulang. Sering kumpul ada aja lah itu. Paling-paling omongannya kalau nggak ribah Ta'adud. Itu aja omongannya. Ta'adud. Ya, praktiknya tak juga. Omongannya aja. <laughs> ya. Fudul mukhalatah. Perusak hati diantaranya adalah fudul mukhalatah. Banyak bercampur dengan manusia. Fudulul nazar. Banyak kali memandang. Ya, apalagi media-media dia tangan kita ni perangkat banget. Jangan banyak kali bongkar-bongkar, sesuai hajatmu aja. Udah kok. Jangan banyak kali mau tahu. Ini merusak hati ini fudulun nazar. Fudulul mukhalatah, fudulun nazar. Ini merusak hal-hal yang dapat merusak hati. Bagaimana supaya terlepas daripada riba? Jangan banyak kali bergaul dengan manusia. Tak usah duduk di kedai-kedai. Ngobrol, ngomong ngidul, timur barat kalau kebutuh duduk sesaat bubar. Jangan panjang-panjang. Ya, kita melihat bagaimana salaf begitu peduli dengan waktunya. Ya. Ada seseorang yang diajak sama kawan yang ngobrol, ngobrol-ngobrol. Kalau kebisa matahari kau tahan aku oke, okay, kulayan itu. Mereka lebih bakhil dengan waktu mereka daripada bakhilnya kita dengan harta-harta kita. Kita kalau harta bakhil tapi waktu om oh, Iya, mari kita killing our time, kita bunuh waktu kita sia-sia. Banyak sia-sia. Ya. Hindari riba. Bagaimana caranya? Jangan banyak duduk di majelis-majelis manusia yang suka riba. Hmm, berat, kadang-kadang berat. Ada saja peluang masuk ke sana. Sungguh berat, padahal dia merupakan dosen di sepilihkan manusia menjadi penyebab paling banyak orang diazab di kubur gara-gara riba. Wakanal kana akharu yamshi bil ghibah, yang lain jalan kemana mana menggibah. Dalam riwayat lainnya, wakanal kana akharu yamshi bin namimah. Kalau dia jalan di buka bumi ini jalan dengan mengaruh domba. Ya, banyak orang tuh tak sadar dia menjadi pengaruh domba. Ya. Tak sadar dia itu pengaruh domba. Ya. Macam-macam caranya dia mengaruh domba. Mengadu domba dalam bahasa Arab adalah namimah. Naqrul khabar min ajlil ifsad. Sengaja men-share berita tujuannya untuk merusak hubungan. Ya. bahan Allah Istrinya baru melahirkan. Datanglah tetangganya. Eh, Masya Allah baru melahirkan ya. Kau dikasih apa sama suamimu? Tidak ada. Eh, kalau aku melahirkan, oh, banyak kasih emas, kasih ini. Suamimu kan bukan orang miskin. Jabatannya tinggi. Kau udah setengah mati melahirkan anak. Masa nggak ada tam sama sekali suami menghargaimu. Dah, pulang udah berubah wajahnya pada suaminya. Ini mengadu domba nih. Tak sadar dia. Ya. Datang dia kepada orang tua. Cuma anak anakmu di Batam. Alhamdulillah anakku ngirim tiap bulan sekian-sekian. Anakmu itu manajer lu, kok cuma dikirim sekian? Memang tak pandai bersyukur anakmu itu. Akhirnya jadi <laughs> ini ngadu domba. Ya. Apalagi laki-laki menuju Allah punya dua, tiga istri, empat istri. Itu paling banyak orang yang berusaha untuk ngadu domba. Tak sadar dia. Eh, tadi kulihat lama demu sama, sama si fulan. <laughs> Kayaknya orang tuh sering jalan-jalan lah. Oh, dah. Memang dasar <laughs> kurang ajar. Ini ada domba. Tak sadar itu sebab paling banyak orang dimasukkan ke dalam kubur, disiksa dalam kuburnya mengadu domba. Allah musta'an. Yang paling selamat kita tak usah tak usah mau banyak tahu dengan urusan orang. Tak usah banyak komentar dengan urusan orang. Udah komentari dirimu sendiri, urus dirimu sendiri dalam perkara kebaikan. Banyak-banyak evaluasi diri. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bahagialah beruntunglah orang sibuk melihat aib dirinya daripada sibuk melihat aib orang. Kita berlumuran aib. Kita tunjuk orang ini eh, si fulan loh. Satu tak jari menunjuk ke dia, <laughs> tiga ke kita. Si fulan itu begini loh. Tiga kali ke kita. Kau begitu, begitu, begitu. Ya. Kata Nabi, "Man qala an halaka fa huwa ahlakuhum." Ahlakuhum. Yang mengatakan sudah rusak semua manusia, dia yang paling rusak. <laughs> Ini sebab banyak orang diazab di kubur gara-gara namimah. Kemudian meninggalkan sholat, sholat subuh berjemaah, meninggalkan isi Al-Quran, banyak riba, diazab di kubur berenang-renang dalam sungai darah ketika tiba di tepian dihantam oleh seseorang dengan batu besar tenggelam sampai ke tengah lagi berenang-renang begitu dan seterusnya itu orang yang makan riba gara-gara berzina ya dan bila digantung dalam periuk ya tentu periuknya gak tak sebagaimana <laughs> periuk kita menjerit-jerit kalau api itu dibakar menjerit-jerit Ya, ya dan bila Itu semua dilihat Nabi ketika beliau dinaikkan ke langit, itu semua azab kubur. Kalau mau disimpulkan maksiat itulah sebab azab kubur. Segala macam maksiat. Ya. Ketaatan adalah merupakan sebab nikmat kubur. Kemudian berapa syarat kita? Ya. Kita padakan dulu sampai di sini. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang hari berbangkit. Ini ya kajiannya panjang. <laughs> Satu kalimat panjang penjelasannya. Karena dia mengumpulkan kitab akidah dalam perkataan-perkataan saja. Kalau dirinci, subhanallah luas. Tak apa, sabar-sabar kita insya Allah taala. Kalau andai kata Allah beri ajal, kita selesaikan kitab ini. Kok di tengah jalan kita mati, Insya Allah niat Allah sampaikan. Yang penting niat terus harus mau belajar. Ya, dengan niat Allah sampaikan. Orang mau hijrah, jika di tengah jalan dia mati, Allah sampaikan niat hijrahnya. Karena dia sudah jalan. Yang parah mau hijrah tapi tak bergerak. <laughs> Itu yang parah itu. Aku mau ngajilah, tapi tak bergerak di rumahnya, tak datang-datang. Nah, itu enggak benar hijrahnya itu. Kawan-kawan yang sudah hijrah, supaya hijrahmu itu tetap istiqamah, Jangan tinggalkan majlis taklim kajian. Itu bekalmu. Jangan semangat-semangat zohirnya aja, pakaian semangat, jenggot semangat, tapi ngaji malas. Payah. Ya. Semakin kau malas ngaji, semakin kau mundur ke belakang hijrahmu itu jalan melambat. Orang sudah sampai kau masih jalan pelan-pelan, terseok-seok. Nomor satu itu ilmu. Itulah yang akan membuat kau kokoh dalam beragama. Ya, maka jangan semangat-semangatnya aja. Ya, semangat, entah apa yang disemangatinya. Ngaji paling malas. Ya. Bukan dah lama, Ustaz. Ya, dah lama jadi pensiun. <laughs> Tak ada pensiun ngaji. Ya, Imam Ahmad bin Hambal dikatakan muridnya, "Hei Imam, sampai kapan kau kemana mana bawa pena, bawa tinta?" Kata Imam Ahmad, "Nanti sampai aku masuk di kubur." Ya, ini merasa dirinya sudah senior. Aku udah senior kali kok aku. Apa senior kalau malas ngaji senior apa? Senior umur. Tua-tua kejemur untuk apa? Anallah. Nanti ditanya ini pun tak tahu, itu pun tak tahu. Ya. Ini basis kita ikhwati fillah Istiqamah dalam menimba ilmu. Tanamkan, minta kepada Allah selalu, Rabbi zidni ilma. Jangan minta terus rezeki, rezeki, rezeki. Minta ilmu, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Katakan dalam doamu dengan ikhlas tulus Allah akan tambah ilmumu sedikit demi sedikit. Nabi itu nggak pernah Allah suruh minta tambahan apa pun tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakan Muhammad Tuhanku tambahkan bagiku ilmu. Dan hidayah adalah gabungan daripada al-ilmu nafi wal amal salih. Hidayah itu adalah manakala engkau memiliki ilmu yang benar al-idrak, ya ilmu yang benar kemudian mengamalkan ilmu tersebut dalam bentuk amalan. Al-ilmu adalah eh, al-hidayah adalah gabungan daripada ilmu yang lurus dan amalan yang benar sesuai dengan ilmu. Ya, demikian kajian kita. Ini ada pertanyaan. Jika seorang anak lahir di luar nikah, maka apakah wajib ditulis di akte atau kakak bin kepada ibunya? Ya, seharusnya anak di luar nikah memang tak dinisbatkan kepada sang ayah. Tapi itu aib besar bagi orang. Karena itulah biasanya mereka tutupi, tetap mereka disebatkan. Padahal dia bukan anaknya secara syar'i, itu hanyalah anak biologisnya saja. Ya. Anak biologisnya saja. Itu anak dari pada spermanya tapi bukan pada tempat yang halal, tempatnya haram. Ya, karena itulah tak nasabkan kepada sang ayah. Kata Nabi, al-waladu lil firash. Ibu itu disebutkan ke, uh, anak itu anak zina disebutkan kepada al-firash, kepada sang ibu. Walil akhiril hajar bagi laki-laki yang menzinahinya tak ada apapun juga batu baginya. Tak ada. Ya. Yang lebih runyam lagi adalah manakala anak zina ini perempuan ini runyam sekali. Karena dia tak bisa menjadi wali dan begitu malunya Nanti ketika anak ini besar mau menikah, subhanallah malu dia mengatakan aibnya. Dinikahkannya juga anak itu padahal dia bukan wali yang hak, yang boleh, yang benar. Berarti pernikahannya tanpa wali, pernikahan tanpa wali batil. Dia tahu musibah. Seharusnya menikahkannya adalah hakim. Fasultan man la waliyalahu. Penguasa yang menjadi wali bagi yang tak punya wali. Anak perempuan ini nggak punya wali loh. Allahu Akbar. Tak punya wali. Kasihan. Dampak daripada zina. Orang tak memikirkan ketika mau berzina. Setelah berzina baru dia pusing. Akhirnya ditabraknya. Banyak melanggar. Tak peduli dia nikahkan putrinya. Padahal dia bukan putrinya. Itu hanyalah merupakan putri biologisnya. Bukan putri yang syar'i. Kan luar pernikahan. Musibah. Ya. Yang dia memang tak nisab nisbatkan kepada sang ayah, nisbatkan kepada ibu. Ya. <laughs> Ini saya baca atau enggak saya baca terperi? Baca atau enggak? Kata terjangan enggak saya baca. Ah, udah. Kata beliau nggak usah disensor beliau. Ya, nanti kalau mau tanya datang sendiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.